Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini kesempatan pagi hari ini yang Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya memberikan dua kebaikan kepada kita pada kesempatan hari ini yaitu kita salat subuh berjamaah yang mana Nabi SAW mengatakan lau ya'lam ma fil atamati wa ma fis subhi Semala atau kau la atau ilah nubuah. Nabi Sallam mengatakan, kalaulah manusia tahu tentang keutamaan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Dan kebaikan yang kedua, di mana diberikan taufik oleh Allah Taala dan hidayah untuk duduk di majelis ilmu yang majelis ilmu adalah majelis yang sangat mulia karena majelis yang diridhoi oleh para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhoi orang-orang yang ada di dalamnya. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Innal malaikata latabu ajnihatahu li talabul ilmi ridan bima yaf'al. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya para malaikat mereka turun ke bumi mengempaskan sayap-sayapnya dan mereka mendatangi majelis-majelis ilmu karena mereka dibawa terhadap apa yang dilakukan oleh para pelumbur ilmu. Kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa malaikatahu wa ahla samai wa ahla al-ardi Al hawfi bahriha wa Namla fi hujriha la yusalluna ala muallimin nasi al khairah Sesungguhnya Allah para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan dan semut-semut yang ada di sarangnya. <clears throat> Mereka bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu, mengajarkan manusia dengan ilmu. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya bersyukur dan berterima kasih kepada kaum muslimin dan secara khusus majelis atau masjid tidak Fitrah al Ustaz yang telah memberikan kesempatan untuk saya pada kesempatan pagi hari ini bersilaturahmi dengan kaum muslimin di sini ahli sunnah dan seingat saya ini adalah pertemuan yang kedua di masjid ini entah tahun berapa saya kesini tapi saya lupa tahunnya yang jelas saya ingat ini adalah yang kedua Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini mungkin sebagaimana tadi disampaikan tetapi ya sebenarnya saya tidak uh, tidak paham ya tentang judul-judul ini jadi di mana yang tepat saya tidak tahu ya karena uh, panitia yang um, apa untuk mengadakan kajian selama tiga hari di Surabaya ini yaitu hari Jumat, hari Sabtu dan hari Ahad. Saya tidak diberikan tahu tentang di mana-mana judulnya gitu ya. E, mungkin ada dua nasihat kesempatan hari ini karena saya berdiri di tengah-tengah itu. Di sini selain judul yang yang tadi Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama saya ingin menyampaikan sebuah nasihat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala secara khusus adalah bagi orang-orang yang berjalan di atas kebenaran, menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, menegakkan kebenaran. Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bagi orang yang akan berdakwah dan memperjuangkan kebenaran maka dia harus punya dua kekuatan harus punya dua bagian yang akan menyebabkan orang tersebut tegar dan teguh dan kuat di atas kebenaran. Faqala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang bagi lisaliki yani alal khairi ala dakwah min himmatin tusayyiruhu wa turaqqihi wa min ilmin yubashiruhu wa yahdihi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata seyogianya atau wajib atas setiap orang yang berjalan menempuh kebenaran berjalan di atas dakwah yang hak di atas sunnah, di atas manhaj salafus saleh untuk memiliki dua kekuatan. Yang pertama himmah. Artinya adalah ulul himmah wal quwwah. Syaja'ah di mana orang itu memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki keberanian, memiliki kekuatan. Kesajiruhu yang akan menjadi senantiasa motivasi untuk orang bergerak, berbuat, dan untuk senantiasa melakukan yang terbaik dan bertindak yang terbaik. Sedangkan yang kedua adalah ilmu, basirah, al-fiqhu fid din, yaitu kepakihan basirah terhadap agama yang akan menerangi orang itu dan membimbing orang itu berjalan dengan benar, bertindak dengan benar. Lidzalika Allah Ta'ala Wadkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Allah berfirman dan ingatlah terhadap hamba kami yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ulil aid, aidul quwah. Mereka yang memiliki pekerjaan-pekerjaan besar. Yang memiliki syajaah keberanian. Yang uluwil himmah. Yang memiliki cita-cita yang tinggi. Wal absar du'ilmin Basirah yang memiliki ilmu dan basirah. Wanas tata'ala fi hadain amrayn tanqasimu ila arba'ati aqsam. Dan manusia berkaitan dengan dua poin ini berkaitan dengan dua kekuatan ini terbagi kepada Empat kelompok. Dan ahlul haq yang senantiasa akan istiqomah dan dai para juru dakwah yang akan istiqomah berjalan di atasnya adalah yang menggabungkan dan terkumpul padanya dua sifat ini. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang berjalan dalam kebenaran dan istiqomah mesti punya dua kekuatan yaitu punya ilmu kefakihan basirah terhadap agamanya yang dia senantiasa akan berjalan di atas hidayah di atas petunjuk di atas ini dan dia memiliki kemampuan untuk beramal untuk mengamalkan ilmunya dan mendakwahkan ilmunya. Ya mesti orang itu punya syajarah, punya rujulah, dawis sabar, wal Itu orang-orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, uluwil himmah dan memiliki keberanian dan memiliki kesabaran untuk menegakkan kebenaran itu untuk mendohirkan hak, untuk memperlihatkan kebenaran di depan orang lain. Walidari qala Allah Ta'ala Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man <coughs> Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman Qul hadhihi sabili Artinya ahlul hak Doa maka dia mesti asal alal hak. Dia harus memiliki keberanian menampakkan kebenaran, memunculkan kebenaran dan membahirkan kebenaran dengan mengatakan kul hadhihi sabil. Di mana dia bohir menampakkan dan tidak ada orang yang mampu menampakkan dirinya kecuali orang-orang busyajar. Orang-orang yang memiliki keberanian. Pokok kala ini Abdullah bin Abbas sifat sifati Nabi Sallam dan Rasulullah Sallam Ahsanun nas Wa asja'uhu Wa ajwaduhu Oleh sebab itu Allah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau menyebutkan tentang sifat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kala kana Rasulullah ahsanun nas. Keadaan Rasulullah SAW adalah sebaik-baik manusia, Yani ahsanun nasi Sebaik-baik orang dalam akhlak. Wa asja'un nas dan orang yang paling pemberani. Wa ajwadun nas dan orang yang paling dermawan wa fuzi'a bil Madinah dan sungguh telah ada sebuah suara ataupun gejolak yang terdengar di kota Madinah maka Nabi Sallam pergi dan keluar mengetahui kondisi apa yang terjadi di lingkungan tersebut dan beliau adalah orang yang paling cepat udahnya dan yang paling cepat memberikan berita dari seluruh sahabat yang pergi menunjukkan Nabi Muhammad adalah orang yang berfisik kuat, bermental kuat, dan memiliki keberanian dan keahlian. Walihada kala ulama al-mu'minun labuda nekuna yakuna unnas. Oleh sebab itu orang mukmin itu yang akan memperjuangkan tauhid, keimanan, Islam, sunnah adalah orang-orang yang memiliki <coughs> kekuatan Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, buistu yakni bi kalimat la ilaha illallah au buistu sayfi ala yubada ilallah aku diutus bisayf dengan pedang agar manusia hanya menyembah kepada Allah Ta'ala. Waju'ila rizki tahta rumhi dan dijadikan rizkiku di bawah artinya tombak atau di bawah kilatan pedangku. Nah di sini pun menunjukkan bahwa orang yang memperjuangkan kebenaran mesti kowi, dulai, kuah, wasyajah, warujulah. Di mana orang yang memperjuangkan kebenaran ini harus memiliki kekuatan, harus memiliki syajah, Abu Sabar adalah orang-orang yang memiliki kesabaran. Rokod Allah Ta'ala wa namin minhum a'immatan yahdu nabi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan Allah berfirman, dan demikianlah kami jadikan aiman para pemimpin di antara kalian itu a'immatu bidil pemimpin dalam agama yaitu siapa? Ketika mereka bersabar dan mereka memiliki keyakinan. Wa qala Allah Ta'ala wal asri innal insana lafi ila ladina amanu wa aminu wa bil haqqi wa bis sabri. Maka ini adalah syarat orang-orang yang memperjuangkan kebenaran adalah mesti orang yang memiliki syajadah. Dan lihatlah Allah Ta'ala berfirman Minal mu'minina Rijalun Sadaku ma'ahadul alaih Wa minhum man yantad, wa minhum man Di antara orang-orang mukmin ada sekelompok mukmin para lelaki yang mereka telah menunaikan janji mereka kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang mati syahid dan di antara mereka ada yang menunggu. Lalu disebutkan di situ ada kisah sahabat yang bernama Anas ibnu Nadhr radhiyallahu taala anhu wa huwa ghaba sebagai Badrin dan dia tidak ikut dalam perang Badar. Maka beliau meminta izin kepada Nabi salam untuk ikut dalam perang Uhud. Wandur ila syaja'atihi dan lihatlah kepada keberaniannya. Maka disebutkan ketika Nabi salam hampir terperosok dan dihujani panah dengan tombak oleh orang-orang kafir, maka Anas bin Nadar radhiyallahu taala anhu menjadi tamengnya. Lalu ketika diberitakan bahwa Nabi Wasallam telah wafat, maka berhenti sejenak. Anas bin Nadar radhiyallahu taala anhu la yataharrak. Beliau tidak bergerak sedikit pun. Lalu bertemulah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Umar bertanya, "Apa yang menyebabkan kau teriak?" Beliau mengatakan sungguh aku telah mendengar Rasul telah wafat. Seolah-olah beliau berkata, buat apa aku berjuang? Buat apa aku berperang? Sang Nabi, sang Rasul telah meninggal dunia. Waqala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yushajji'uhu. Maka berkatalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala memberikan motivasi kepadanya. Waqala kul mutu ala alaihi. Maka Umar bin Khattab berkata, "Wahai para sahabat, wahai saudara-saudaraku, matilah kalian sebagaimana beliau mati." Artinya matilah kalian mati syahid sebagaimana beliau Nabi sallallahu mati syahid. Maka bersegeralah Anas bin Adar radhiyallahu taala anhu menyerang lagi musuh. Fakutilah. Maka beliau terbunuh. Lalu para sahabat mengatakan wajad najar qadra samanina Lalu para sahabat mengatakan kami mendapatkannya bahwa beliau luka dengan luka 80 luka. Artinya banyak. Sampai saudaranya Anas bin Adar mengatakan demi Allah aku tidak mengenalinya lagi. Illa bibanani kecuali dari bagian jarinya. Dan yang sangat menakjubkan tidak ada satu luka pun dari bagian belakangnya. Tidak ada satu luka dari punggungnya. Tetapi dari bagian depannya lukanya. Menunjukkan bahwa Anas bin Nadar radhiyallahu taala anhu rajulun syuja. Rajulun qawi, bersabar. Beliau adalah orang yang pemberani dan memiliki kesabaran yang tinggi karena beliau tidak pernah berpaling dan lari dari perang walaupun beliau telah dihujani dengan panah-panah dan tombak-tombak dari orang kafir. Maka ini adalah misal dari generasi salafus saleh radhiyallahu taala ketika mereka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Man la basirata lahu la himma." Wa hada aksarun nas. Sedangkan kelompok yang kedua adalah orang yang tidak punya kefakihan kepada agama, tidak ada basirah dan juga tidak ada iman. Wahada aksarun nas dan ini adalah kebanyakan manusia. Kebanyakan kondisi manusia hari ini mereka tidak tahu kepada agamanya dan mereka tidak punya himah beramal dalam agama ini. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah man lahu basir. wa ma'rifat Ini fil huda walakinahu ba'ifun la quwwata lahu ala tanfidihi adalah orang yang ada pengetahuan kepada agama, ada makrifat kepada din, tetapi dia lemah untuk mengamalkan agama itu. Dan tentunya ini adalah musibah hari ini menimpa pada kita. Bahkan disebutkan terkadang orang-orang yang dinisbatkan berilmu ketika berkaitan dengan amal, maka dia adalah sama dengan orang-orang jahil. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam judul eh, wajiban ini wajibuna nahwa ma amarallahu bihi <coughs> beliau menyebutkan tangga-tangga dalam beramal dan tangga-tangga dalam melaksanakan perintah Allah taala. Yang pertama kata beliau al-ilmu. Yang kedua adalah mahabbatuh yang ketiga adalah al-azmu al-alamah. Yang keempat adalah al-amal. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala menyebutkan ada tunggu apa ada tujuh tangga ada tujuh tahapan bagi setiap mukmin ketika melaksanakan perintah Allah ataupun ketika dia menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang pertama kata beliau adalah ilmu terhadap perintah tersebut dan ilmu terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang kedua adalah mencintai perintah tersebut dan mencintai yang memerintahkan itu Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang ketiga adalah al-azmu alal amal, artinya punya keinginan untuk mengamalkan. Yang keempat adalah mengamalkan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah telah menggambarkan bagaimana tentang kisah yaitu Abdul Rum, pembesar Romawi yang ketika dia tahu dan dia akan melaksanakannya tetapi jadi tidak melaksanakannya karena ada penghalang setelahnya. Itu apa berkaitan dengan kedudukan dan dunia. Karena ketika sampainya risalah dari baginda Nabi Muhammad SAW tentang ajakan masuk Islam, maka Adimirum berkata, Wahai masyarakat Rum, jika seandainya kalian ingin untuk kekal kerajaan kalian, maka ikutilah Nabi ini, yaitu Rasulullah SAW. Maka terjadilah gejolak. Bahasa kini mungkin disebutkan demo rakyatnya. Makanya awalnya dari situ demo itu. Maka apa yang terjadi? Beliau mengatakan, aku tidak mengatakan kalimat yang tadi kecuali untuk menguji keimanan kalian. Artinya di sini apa? Bahwa kadang manusia mengetahui kebenaran dan mencintainya. Tapi ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang berurusan dengan dunianya dan kedudukannya, maka dia lemah untuk mentanfid, lemah dia untuk melaksanakan kebenaran itu. Lemah dia untuk mendakwahkan kebenaran itu. Lemah dia untuk melaksanakan dan mendakwahkan kebenaran dan menyampaikan kebenaran. Maka oleh sebab itu hanya dawi rujulah, masyaja'ah dan orang-orang yang ikhlas yang akan mampu melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Man lahu quwwah wa himmah wa azmah." Walakin dhaiful basirah fid din. Kelompok yang keempat adalah orang-orang yang memiliki semangat. Orang-orang yang memiliki semangat dalam agama, semangat dalam beramal, tapi dia lemah dalam ilmu lemah dalam kepakihan kepada agamanya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ini berbahaya. Lima dari anak hadar rajul la yastati an yufarriqu bainal haqqi wal batil. Fa idza ja'atil fitan apabila datang fitnah ataupun syubhat berupa penyimpangan-penyimpangan, syubhat, maka dia tidak mampu. Bagaimana dia keluar dari syubhat? Dan dia terjerumus kepada penyimpangan. Dia terjerumus kepada kesesatan karena dia tidak mampu memisahkan. Dan tentunya hari ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah kasirul awam yau. Kita mengetahui hari ini di tengah semangat kita kepada sunnah, tetapi terkadang kita awam kepada kaidah sunnah. Kaidah mendakwakan kaidah menyampaikan sunnah itu. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ukuran orang dapat hidayah dan ukuran orang selamat dari fitnah adalah berkaitan dengan ilmu. Walidzalika qala Nabi sallallahu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang Allah berkendak orang itu berada dalam kebaikan dan berada dalam hidayah, maka Allah akan menjadikan orang itu fakih kepada dinnya, fakih kepada agamanya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asrati rof raf'al ilmi wa intisharul Dan Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya di antara ciri hari kiamat diangkatnya ilmu <coughs> dan banyaknya kejahilan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqbidul ilma yantazi yantazu al 'abdi, walakin yaqbidul ilmi qadil ulama." Hatta la yaqtu 'aliman itakhadan nas wa asan juhala. Wa su'ilu fa'atu bi ilmin fadallu wa adallu. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dari seseorang, Tapi Allah mengangkat ilmu dengan matinya ataupun wafatnya para ulama Sehingga tak kalah sedikitnya orang-orang alim Dan perginya orang-orang alim Dan di tengah-tengah kita adalah orang-orang yang jahil ya, Orang-orang yang tidak paham kepada agama Lalu dia ditanya Maka dia menjawab dengan tanpa ilmu Lalu dia sesat dan menyesatkan dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, itu hadis Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, "Kaifa antum idza labasatkumul fitan? Yarbu fiha saghiru wa yahrumu fiha al-kabiru." Wa qala qail mata dzalika ya Aba Abdurrahman? Qala idza dhahabat ulama'ukum wa qalat Idza dhahabat ulama'ukum wa kasurat juhalaukum. Wa idza kasurat qura'ukum wa qalat fuqahaukum. Wa idza kasurat umara'ukum wa qallat umana'ukum. Wal tumasid dunya bi amalil akhirah wa tufuqiha fi ghairi dinillah. Lihatlah kepada hadis yang mulia ini. Ketika Nabi Wasallam menjelaskan tentang munculnya fitnah dan akan semakin kuatnya fitnah dan akan semakin banyak orang yang terjerumus kepada fitnah yaitu fitnah syubhat wa fitnah syahwat itu fitnah yang berkaitan dengan banyaknya penyimpangan munculnya kesesatan bid'ah-bid'ah dan terjadinya banyaknya kemaksiatan. Lalu sebagian para sahabat bertanya, kapan itu terjadi? Qala idza dhahabat ulama'ukum wa qasirat juhala'ukum. Apabila telah pergi para ulamanya dan semakin banyak orang jahil. Wa kasurat qura'ukum wa qalat jadi apabila semakin banyak orang yang ahli kiroah, tapi semakin sedikit yang fakih kepada mananya. Kita lihat hari ini, kaum muslimin tidak bisa membedakan antara wa'id dengan alim. Kita hari ini tidak bisa membedakan mana penceramah dan mana orang alim. Bahkan mungkin yang lebih populer hari ini dan dicintai bukan oleh orang awam, hatta oleh ahli sunnah, hatta oleh kaum salafiyun hari ini. Bukan orang yang alim, man ya'rifu sahih wa dhaif. Man ya'rif yakni tafsir quran Lakin ahli sunnah al-yawm yandur yakni bi mujarrad kalam, bi mujarrad nasihat. Hari ini kita juga terjebak ke sana. Di mana kita tidak mau ataupun mungkin udah lemah mempelajari agama ini, kita hanya berkaitan dengan nasihat. Hanya berkaitan dengan apa? Mungkin judul-judul yang sifatnya Masya Allah judulnya. Walaupun mungkin datangnya cuma 11 menit atau berapa gitu. Dan dia tidak memahami din ini. Sedangkan orang-orang yang alim yang menjelaskan tentang agama dengan terperinci, aduh ini memberat. Dan ini fitnah akhir zaman. Dan Nabi SAW mengatakan semakin banyak pemimpin kalian dan semakin sedikit yang amanah. Lalu lihat di ujung hadisnya. Dan muncul generasi dari umat ini yang beramal amal soleh tetapi tujuannya dunia. Sampai ada pertanyaan di mulut doa. Bagaimana hukumnya Ustadz kalau kita bikin iklan ya dari satu penjualan dengan judul lima persennya diinfakkan ke dakwah. <clears throat> Ya. Walaupun mungkin baik, tetapi apa? Mencari dunia dengan apa amal akhir. Kita mungkin hari ini orang berkata, saya puasa Senin Kamis, saya puasa Daud untuk naik jabatan. Bahkan orang mengatakan, Alhamdulillah setelah saya umroh, toko saya bertambah dua setelah saya pulang haji ya, kok saya bertambah jadi semuanya ada berkaitan dengan dunia dan yang terakhir Nabi SAW mengatakan apa ya figuri dinilah jadi muncul satu generasi yang mereka itu belajar tentang dunia semata. Lihat, jangan orang lain mungkin antum. Ya. Anak antum sekolah dari pagi sampai siang, sekolah di sekolah, ya. yang sedikit sekali belajar agamanya. Sorenya dikasih les, lesnya apa? Les matematika, les bahasa Inggris, les fisika. Nggak pernah ada orang les sifat sholat Nabi, les sifat wudhu, les penjelasan makna la ilaha illallah, rukunnya apa, syaratnya apa, pembatalnya apa, nggak pernah. Ini waktu buka figur di Lalu mungkin antum juga sama. Pernah enggak? antum belajar agama sengaja? Saya kira umumnya tidak sengaja belajar agama ini. Pernah enggak? antum datang ke ustaz, ustaz tolong aku dengan istriku dan ketiga anakku ingin belajar wudhu yang benar. Datang ke rumahnya pernah enggak? Yang ada antum para ibu para bapak kebetulan datang ke majelis ustadznya sedang menjelaskan sifat wudhu. Oh ini wudhu itu. Jadi memang tidak iroda. Belajar sholat juga sama. Belajar akidah juga sama. Kebetulan. Pernah nggak antum punya pingin ketemu saya berorientasi bawa naik kereta berjamaah yang ada saya ke sini. Ya. Hal ilmu Ini fitnah Irzan yang menimpa kepada kita. Lalu mungkin kalau saya berikan sehat di sini, kalau kita bertanya tentang din itu beda dengan para sahabat. Para sahabat kepada ilmu seperti mereka kepada makan dan minum. Tetapi mereka mencintai ilmu melebihi kebutuhan kepada makan dan minum. Tetapi kepada ilmu seperti kepada makan dan minum. Kalau kita lapar, cari warteg, cari tempat makan, atau nyuruh minta istri untuk menghidangkan makanan. Kalau kita haus kita minta air kan gitu. Tapi pernahkah kita kepada ilmu seperti begitu? Mencari dan bertanya ketika kita butuh. Bahkan sebagian di antara itu telepon ustaz pulsanya di apa? dibebankan kepada ustaz. Ada orang telepon, silakan apa? tombol nomor satu untuk bisa menjawab pertanyaan. Ternyata yang apa yang menelponnya tidak punya pulsa. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berikan beberapa contoh. Bahwa para sahabat itu hidup itu dengan natural. Natural itu mereka tidak dibuat-buat asli. Dan mereka nyaman dengan kehidupannya, baik dunia ataupun akhirat. Mereka seperti kepada mata. Kita lihat di sejumlah hadis bulughul maram itu memberikan gambaran-gambaran tentang ilmu dan bagaimana mereka tafakuh fiddin. Pada hadis yang pertama, itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kunna kabul bahra. Kami itu mengarungi lautan dan tidak bawa air kecuali sedikit. Kalau kami berwudu, kami haus. tawadhu bima'il ilbahar Faqala Nabi sallam wa tahuru ma'uhu wal hilul maitatuh. Sejumlah para sahabat datang kepada Nabi sallam mereka berkata, "Wahai baginda Rasulullah, kami mengarungi lautan dan tidak membawa air kecuali sedikit. Kalau kami berwudu dengan air tawar ini, kami akan kehausan." Para sahabat waktu itu belum paham bolehnya ber toharoh berwudu dengan air laut karena ada sesuatu yang membuat janggal buat mereka warnanya tidak seperti warna biasa air dan rasanya berbeda tidak tahu maka mereka bertanya bolehkah kami berwudu dengan air laut maka Nabi SAW mengatakan laut suci airnya dan halal bangkitnya indah hilanglah muskil itu dan mereka paham apa yang semestinya dilakukan Ali radhiyallahu taala seorang sahabat dan itu tentunya menantu Nabi Sallam dan Rasul adalah sebagai mertuanya. Beliau seorang sahabat yang kuat syahwatnya sehingga sering keluar air mandi. Beliau bingung apakah mandi atau apa. Faqala kuntu rajulan madda'an fastahtaitu an as'ala Nabi sallam. Fa amartul miqdada Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Igsil dzakaraka wa tawaddah." Ali radhiyallahu taala berkata, "Aku adalah seorang yang banyak madinya." Dan aku merasa malu kalau aku bertanya langsung. Karena kedudukanku bersama Rasul, yaitu aku sebagai menantunya dan Rasul ada sebagai mertuaku. Ini rahasia. Maka beliau menyuruh Mikdad bin Aswad untuk bertanya kepada Nabi Sallam. Lalu Nabi Sallam menjawab, cuci dakarmu dan berwudulah. Jadi air madi adalah najis dan termasuk pembatal wudhu. Selesai, hilang iskal. Ada seorang sahabat yang hidupnya ingin selalu makan yang halal. Namanya Rifah ibn Rafi. Bagaimana kasab yang baik? Qala ya Rasulullah, ayul kasbil atyab. Qala amalu rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Dan ini disebutkan dalam hadis pertama ya. <clears throat> dalam kitabul buyu, dalam kitabul gumara. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, kasab apa yang paling baik?" Maka Nabi SAW mengatakan, amal seorang dengan tangannya. Orang yang punya profesional, orang yang punya keahlian. Ya, ima dia bertani, ima dia berternak, atau dia berbagus swasta dia punya keahlian tukang cendol atau apa gitu ya. dan jual beli yang mabrur selesai dia punya pijakan cara berdagang bertanya hidupnya indah sekali dan bukan hanya kaum lelakinya bukan hanya para sahabat tetapi kaum sahabian Lihat seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim. Belum tahu tentang mimpi dan belum tahu apakah wanita itu keluar air mani atau tidak. Apa sebabnya tidak disebutkan? Dia bertanya, "Ya Rasulullah, hal alal mar'ati min guslin idhiya ikalama?" Pakola Nabi sallallahu "Na'am, idhiya ra'atil Muslim berkata, "Wahai baginda Rasulullah, apakah bagi wanita harus mandi kalau dia mimpi?" Maka Nabi sallallahu mengatakan, "Iya kalau dia melihat air maninya." Lalu dia bertanya lagi, memang ada katanya wanita keluar dari mana? Maka Nabi SAW mengatakan, Pamin aina shibuku. Kalau begitu dari mana anak percis ibunya? Kalau tidak mengeluarkan air mani. Lihatlah, cara Nabi SAW juga mengajari. ya Artinya cara berdialognya itu indah sekali. Yang jelas di sini bagaimana para sahabat itu indah hidupnya. Ada muskil, ada sesuatu, bertanya selesai mereka itu indah. Makanya tenang tidak seperti kita. Jadi seperti itu. Ya. Sebab kita tanya-tanya yang kapan akan terjadi gitu ya. Bahkan mungkin tidak akan terjadi. Gitu. Kita tanya hari ini. Dan jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Contoh yang ketiga. <coughs> Artinya keempat. Orang yang kedua dari wanita. Siapa namanya? Fatimah binti Abi Uwais. Dia seorang wanita yang banyak keluar darah. Maka Aisyah mengatakan, Ja'at Fatimah binti Abi Hubeish ila Rasulullah Faqala Ya Rasulullah ini mra'atun ustahadu fala'at hurufa. Apa ada insalata? kalalah ini madali dzalika irqun. Walakin da'i salata ala qadri kunti di fiha. Fa idza aqbalat hadatuki faqsil anki dammi wa salli. Fatimah bin Abu Ubaid berkata, "Wahai baginda Rasulullah, aku ini wanita yang banyak keluar darah. Tidak suci-suci. Apakah aku meninggalkan sholat selamanya? Ya, kalau berbulan-bulan, kalau satu bulan keluar darah, tidak sholat sebulan. Maka Nabi SAW mengatakan tidak demikian, tapi tinggalkanlah sholat di kala engkau itu apa? Haid. Ya. Kemudian apa? Nabi SAW mengatakan dan apabila telah pergi haidmu maka Nabi SAW mengatakan cucilah mandilah engkau dan cucilah darah haidmu. Nah, maka hilang. Berarti para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala wanita yang istihadah wajib salat, boleh puasa dan boleh dijima oleh suaminya. Ya. Tetapi bagi wanita yang punya penyakit istihadah, dia meninggalkan salat, puasa dan jima di hari-hari yang dia biasa haid. Hilanglah dia. Contoh yang terakhir. Seorang wanita datang ke Aisyah radhiyallahu taala anha Dia berkata, "Ma balun nisa'i taqdi as-sawma wa la taqdi as-salata." Faqalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "A anti haruriyah?" La, inama as'alu. Wa qala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kunna nu'maru bi as saumi wa lam nu'mar bi as salati." Datang seorang wanita kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Beliau berkata, Wahai Aisyah, kenapa katanya wanita itu mengkodok puasa tapi tidak mengkodok sholat? Maka Aisyah radhiyallahu taala bertanya, apakah engkau seorang khawarij? Karena orang khawarij ini membantah sunnah dengan akal dan membantah sunnah dengan ayat Quran dengan bon prasangka mereka yang buruk terhadap pemahamannya. Jadi mereka nggak masuk akal katanya. Kalau sholat tidak dikodok, kalau pas sahur apa? Dikodok. Maka Aisyah bertanya, apakah engkau seorang khawari? Seorang haruri? Maka wanita itu berkata, bukan aku cuma bertanya saja. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengajak kepada dia agar istislam kepada dalil, agar tunduk patuh kepada dalil dan jangan dengan akal agama ini. Maka beliau mengatakan kami diperintah untuk mengkodok puasa dan tidak diperintah untuk mengkodok sahur. Maaf, tidak diperintah untuk mengkodok apa? Salat. Titik katanya. Jangan dengan akal agama ini. Nah. maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala demikian kehidupan para sahabat dengan ilmu dan mereka nyaman hidupnya. Kalau kita ya Ustaz, kaifa ra'yukum fi syekh Ya Ustaz, kaifa ra'yukum fi Ustaz pula? madanan nantak ada mubashar, Mubasyarah. Dan kan qad yakun faidah. Tapi kita bertanya, Ustaz, apa pendapat antum tentang Syekh Ulan padahal ada di negeri Yaman sana jauh gitu ya. Atau antum bertanya tentang pula, Ustaz pula? Sementara antum juga belum tahu tafsir tentang ahli sunnah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Antum stres Karena berpikir juga yang bukan ditaklif oleh Allah Ta'ala sebenarnya Sementara yang Allah mentaklif kepada kita, kita lupakan Jadi beda kita itu Para sahabat itu nyaman gitu. Dalam ilmu pun mereka nyaman Dan indah sekali kehidupan mereka itu Kenapa? Karena mereka dengan ilmu itu adalah seperti mereka merasakan lapar Ketika mereka merasakan haus Ketika telah mendapatkan makanan, kita juga mengatakan alhamdulillah tenang Ketika kita haus, mendapatkan minuman, mendapatkan air, kita mendapatkan kenyamanan. Hanya saja kata para ulama, kebutuhan kepada hidayah dan apa yang datang dari Nabi Sallam lebih butuh ketimbang kepada makan dan minum. Karena makan dan minum sekali cuma tiga, jadi sehari cuma tiga kali yang paling banyak. Sekalipun bisa hidup. Tapi ilmu dibutuhkan bersama nafas kita. Dan ini kehidupan apa? Para sahabat ridwanullah taala Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada poin yang keempat ini Imam bin al Qayyim rahimahullah telah mengatakan orang yang punya semangat ya tapi tidak punya basirah kepada agama ini bahaya. Karena ketika muncul fitnah, ketika muncul subhat, itu orang tidak bisa untuk keluar dari situ. Dia akan terjerumus ke dalamnya. Makanya Imam Hasan al-Basri berkata, fitnah apabila muncul, tidak ada yang tahu kecuali orang alimnya. Dan ketika pergi, baru orang-orang jahil tahu bahwasanya itu adalah fitnah. Bahwasanya itu adalah telah membahayakannya. Maka dengan itulah setiap mukmin wajib mempelajari agamanya dengan benar dan memiliki kesemangatan dalam beragama. Nah, Kau muslimin zaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sampai jam berapa? Hah? Jam Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua karena udah dikasih judul tadi adalah nasihat untuk pelaku maksiat dan pelaku kebolehan. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini judul yang sangat luas. Tapi kita berbicara tentang nasihat misalnya. Siapa saja di antara kita yang melakukan maksiat atau terbentik melakukan maksiat, maka dengarkanlah kepada lima nasihat yang disebutkan oleh Ibrahim bid'ah. Jadi oleh Al Imam Ibrahim Ibnu Adham rahimahullahu taala. Al Imam Ibrahim Ibrahim Ibnu Adham rahimahullahu taala adalah di antara ulama sunnah yang dikenal dia memiliki nasihat-nasihat yang berharga dan memiliki ucapan-ucapan yang sangat berharga baik dalam kalimat-kalimat fikih ataupun dalam masalah akidah ataupun dalam masalah nasihat. Salah satu ucapan dalam ilmu fikih dari ucapan Ibrahim Ibnu Adham yaitu masalah berkaitan dengan mashul kufain yaitu hukum mengusap kedua hukum Belum mengatakan dari sekian hadis tentang mengusap huk yang disebutkan oleh Imam Ahmad diriwayatkan dari 80 sahabat yang meriwayatkan disyariatkan mengusap huk atau mungkin dengan yang paling mudah kita mengatakan kaos kaki gitu, ataupun sepatu adalah hadis Jarir ibnu Abdullah dimatakan hadis Jarir yuk jibuhum Hadis dari ini membuat kaget ahlu bid'ah. Karena ahlu bid'ah dari kalangan orang-orang Rafidah dan orang-orang Khawarij mereka mengingkari disyariatkan mengusap hub. Tapi anehnya mereka berwuduk mengusap kakinya. Jadi ketika kaki mereka tidak memakai sepatu atau tidak memakai kaos kaki atau dinamakan dengan istilah lain hub ya, maka mereka itu mengusap kakinya dengan dalil bahwa kiro ahjar dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Bacaan jar mereka mengatakan berarti kaki diusap seperti kepala apa? Diusap. Dan Imam Bukhari membuat bab bab mencuci dua kaki dengan hadis wailul aqabi minan Celaka bagi tumit yang tidak tersentuh dengan <coughs> air. Nah, maka para ulama akidah memasukkan mengusap hu di dalam bab akidah. Kenapa? Karena mengingkari mengusap hu adalah termasuk mengingkari hadis mutawatir dan diriwayatkan oleh 80 sahabat. Nah, dari 80 sahabat itu kata Ibrahim bin Adham rahimahullah taala hadis yang paling menakjubkan adalah hadis Jarir ibnu Abdullah. Dimana Lianna Jariran aslama ba'da nuzuli fil Maidah. Ala dakwa ahli bid'ah anna al hadis Allah bi masal hufaini mansuh bi ayati Maidah. Karena orang-orang ahlu bid'ah itu punya klaiman bahwa hadis-hadis tentang musabku dimansuh dengan hadis, dengan ayat apa? Al-Maidah. Maka Jarir Ibnu Abdullah masuk Islam setelah turunnya apa? Al-Maidah. Itu Jarir Ibnu Abdullah meriwayatkan bahwa Nabi SAW mencuci apa mengusap pupnya. Dan beliau masuk Islam setelah turunnya surah apa? Al-Maidah. Maka kleman ataupun mereka berkata bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan mengusap kuk adalah dimansuh dengan surah Al-Maidah ini tidak benar. Jadi mardud tertolak uh, hujah mereka karena Jarir bin Abdullah yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengusap kupnya setelah turunnya surah apa? Al-Maidah. Lalu Ibrahim ibnu Adham rahimahullah taala mengatakan ada lima nasihat untuk pelaku keboliman dan untuk setiap pelaku maksiat. Baik orang yang akan merencanakan maksiat atau sedang melakukan maksiat agar setiap di antara kita itu mengamalkan hadis ittaqullah itu makunda. wa tabi'a sayyi'ata al hasanata tamuha wa khaliqin nas bihulukin hasan maka beliau memberikan nasihat dengan nasihat yang indah yang pertama ida aradta an ta'siyallaha fa'sihi fi ghairi arbihi. ibhas an ardin laysat lillahi wa'sihi biha wal ardu kullu lillah. Dulu berkata, jika engkau akan berbuat maksiat atau seseorang akan melakukan maksiat, maka silahkan maksiat di bumi yang bukan bumi Allah. Adakah bumi yang bukan milik Allah? Semua manusia mengetahui bumi milik Allah. Allah yang menciptakan bumi ini. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." alladhi ja'ala al-ardha firasyan was samaa'a binaa. Setiap di antara kita yang akan melakukan maksiat tanya dulu buminya milik siapa. Kalau kita berikan gambaran, saya punya rumah 10 dan digratiskan kepada 10 orang yang ingin di rumah saya. Saya punya 10 kontrakan. Kata saya silahkan ikhwan-ikhwan tinggal di rumahku. Tapi tolong jangan melakukan ini ini. Maka layak bagi saya ketika ada orang melanggar ia menjadikan pijakan saya, silahkan pergi dari rumahku. Maka jika ada orang hari ini berkata, Siapa yang ingin menegakkan syariat Islam jangan ada di Indonesia. Kita katakan, maaf Pak, ya, siapa yang tidak ingin berhukum dengan hukum Allah, silahkan keluar dari bumi Allah. Kenapa? Lihat surah Al-Maidah ya, ayat 49. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa tatabi'u ahwa'ahum. Apa hukum jahiliyah yakun? Waman ahsanu minallahi hukma liqaum yuqinun. Allah berfirman, wahai Muhammad, berhukumlah dengan hukum apa yang Allah turunkan di antara mereka dan jangan ikuti hawa nafsu mereka. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam Ayat ini menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini memerintahkan kita berhukum dari hukum Allah. Ya. Artinya apa? Tidaklah kita malu berbuat maksiat di bumi Allah. Allah yang menghamparkan bumi ini buat kita dan Allah melarang ini, melarang itu, memerintahkan kita ini dengan itu. Kenapa kita tidak melakukannya? Yang kedua, tidak arada an Allah fala ta'kul min rizki. Hal tak rizkun ghairu rizkillah. Yang kedua kata beliau, jika engkau akan berbuat maksiat, jika engkau akan berbuat kedoliman, silahkan berbuat dolim, tapi jangan memakan rizki Allah. Adakah rizki yang bukan dari Allah? Kita tahu wa min dabatin ila Allahi rizqu. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Dan ayat yang tadi juga jelas. Bagaimana kita memakan rizki dan nikmat dari Allah lalu kita memerangi Allah? Tidaklah kita juga tahu sebagai gambaran kita dipelihara oleh kedua orang tua kita. Ibu kita mengandungnya, ibu kita menyusuinya. Bahkan mungkin semalaman mereka tidak tertidur karena kita nangis lagi kecil. Lalu pantaskah kita berbuat maksiat kepada dua orang tua? yang telah memberikan segala sesuatu kepada kita, orang akan mengatakan sangat gila manusia jika maksiat kepada orang tuanya, hatta orang kafir, hatta yang tidak Islam pun sama. Bahkan seluruh agama ya mengajarkan tentang apa? Baik kepada apa? Orang tua. Kenapa? Karena fitrah. Nah sekarang kita katakan kalau kita makan dari Allah Ta'ala Rizki datang dari Allah Ta'ala Segala sesuatu nikmat dari Allah Ta'ala Lalu kita maksiat kepada Allah Ta'ala Lalu kita akan bikin hukum-hukum sendiri Bukan hukum Allah Ta'ala Maka Allah memberikan gambaran dalam surah Al-Imran Apa ghairu dinillahi yabun Walau asrama man fisamawati samawati wal ardi wa wa ilaihi yurja'un Ayat ini eh, ayat populer mungkin ya Tapi sebagian maknanya tidak populer bagi kita Kata para ulama, ayat ini sebagai tiba bagi manusia, baik yang mukmin atau yang kafir. Gambaran dari ayat ini, kalau kalian ingin tentram, maka berbuatlah seperti makhluk-makhluk itu berbuat tentram. Alam semesta ini tentram kenapa? Karena bumi, langit tunduk kepada perintah Allah. Seandainya siang mendahului malam, malam mendahului siang. Bumi tidak berputar pada porosnya, matahari tidak berputar pada porosnya. Kemudian bulan tidak berputar pada porosnya, bintang-bintang tidak muncul pada waktu yang Allah telah tetapkan. Maka akan terjadi keguncangan alam semesta ini. Lalu kita katakan, kalau alam semesta ini aman damai sentosa karena mereka tunduk. Kenapa manusia membuat hukum sendiri? Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan hukum kepada kita. Maka dengan sederhana ayat ini mengatakan, Siapa yang ingin menciptakan kedamaian di dunia ini maka beragamalah dengan agama Islam. Maka bersyariatlah dengan syariat Islam. Tidak ada syariat yang lain. Karena Allah telah berfirman, "Apa ghayra dinillahi yabun, walahu aslaman man samawati wal Apa hukmal jahiliyah yabun, wa man ahsanu minallahi hukma?" Ini tiba dalam dua ayat ini. Ada enggak hukum yang sebagus hukum Allah? Tidak ada. Karena tentunya yang menciptakan manusia itulah zat yang maha tahu apa yang maslahat buat manusia. Seperti kita gambarkan orang yang membuat mobil, itu orang yang paling tahu cara penggunaan mobilnya. Dan orang yang membeli mobil tertentu dia harus mengikuti orang yang menciptakan mobil itu. Dia tidak boleh merubahnya. Apabila merubah, atau roba sekarang mobil Innova, pingin seperti Pajero, ditinggiin, kan nggak enak. Sekarang mobil Pajero tinggi dibikin kayak sedan, tetap tidak dirubah, dirubah saja, jadi lain. Kenapa? Oh, enggak enak. Badannya besar tapi pendek. Hatta dilihatnya tidak ini. Kenapa? Merubah satu pencipta. Ini dunia. Antum merubah sekarang. Mentang-mentang antum orang kaya. Beli mobil apa? Diesel. Beri pertama. Satu meter udah panas. Kemudian apa? Sekarang antum beli mobil Ya mestinya pakai pertama. Berhubung ini saya beli apa? Mercy tapi dikasih orang. Saya tidak punya untuk beli pertama. Artinya beli solar. Beli solar. Satu meter udah mati. Kenapa? Mengempet. Itu dunia. Ini gambar. Apalagi Allah menciptakan kita, menciptakan alam semesta. Bagaimana kita aman? Ya dengan hukum Allah Taala, bukan dengan hukum pikiran. Apa hukum al lihat ya? Wa man ahsanu minallahi hukma. Apa ghairu ya dinillah yabghun wal hu aslama man sama samawati wal ardi wa karha wa ilaihi Yang ketiga kata Imam Ibnu Mutadhab rahimahullahu taala idza aradta an ta'si Allah fa'si fi makanin la yarahillah. Jika kamu akan berbuat maksiat, maksiatlah di tempat yang Allah tidak melihatmu. Adakah tempat yang Allah tidak melihat kita? Kita mengenal tiga nama Allah dan mengenal tiga sifat Allah. Al-Alim, sifat ilmu. As-Sami, sifat sam'u. Al-Basir, sifat basar. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Ta'ala Maha mendengar setiap apa yang kita perbuat. Maka kata Ibrahim bin silahkan kamu maksiat di tempat yang Allah tidak melihatmu. Ada Adakah tempat di dunia ini yang Allah tidak melihat kita? Kita tahu semuanya. Maka pastikan kita tidak maksiat kepadanya. Yang keempat. Yang keempat kata beliau, satu nasihat yang sangat penting di sini. Tidak tak an Allah Wajah akal malakul maut yuridu ayat bi fatlub ayah milak hatta tatuba. Hal yuwafiqani wala kata yakin. Kata beliau, ada catatan pentingnya. Siapa yang akan maksiat kepada Allah Dan jika engkau akan maksiat kepada Allah Ingat katanya Bahwa malakul maut akan datang kepadamu Dan catat dua perkara tentang malakul maut Yang pertama Adakah di antara kita yang bisa nego dengan malakul maut Ketika malakul maut datang untuk menentukan waktu kematian, kita berkata, saya akan tobat dulu. Saya ingin berbuat amal soleh dulu tidak ada. Malakul maut tidak seperti hakim-hakim dunia ini yang dimungkinkan mereka yang semestinya dipenjara jadi tidak dipenjara. Yang semestinya dipenjara jadi tidak dipenjara hakim dunia adalah hakim-hakim yang mungkin bisa dicocok, tapi malakul maut tidak. Yang kedua catatan. Siapa yang tahu datangnya malakul maut? Apakah malakul maut akan datang ketika kita seperti ini? Ketika kita sholat, ketika kita ruku, ketika kita sujud, ketika berada di medan jihad? Ataukah malakul maut akan datang ketika kita melakukan maksiat? Maka kata Ibrahim Adam, pastikan Anda dalam keadaan to'at. Dan pastikan Anda dalam keadaan tidak maksiat ketika malakul maut datang menyembuh kita. Karena tidak ada yang tahu kapan malakul maut itu datang dan malakul maut itu tidak bisa dinego oleh kita untuk menangguhkan ya, kita. Yang terakhir kata Imam Ibrahim bin Ibrahim ada tupainya poin yang kelima. <coughs> Wahai ahlu maksiat, wahai orang yang akan melakukan maksiat catat bahwa ketika manusia berada di arah setil kiamat lalu datanglah malaikat zabanian malaikat yang akan menyeret manusia ke neraka adakah di antara kita yang akan bisa berpaling dari seruan malak zabanian adakah di antara kita yang bisa berpaling darinya ketika orang itu kafir musyrik maksiat diseret ke api neraka. Allah berfirman, "Khuduhu fagullu, thumma jahima sallu, thumma fil silsatin dar'un sab'una dira'an Kelik Ketika malak Zabaniyah yang bengis menjambak kepala orang-orang yang durhaka apa kondisi kakinya dibelenggukan ke lehernya lalu dililit oleh rantai dengan 70 hasta. Dan 70 hasta di akhirat berbeda dengan hitungan kita di dunia hari ini. Lalu diseret ke api neraka. Adakah di antara kita yang mampu mengatakan wahai malaikat Jibril aku tidak ingin? Ataupun kita berkata tangguhkan aku ke bumi lagi. Tidak ada di antara kita yang akan mampu. Sekarang pemimpin-pemimpin yang boleh yang sekarang semena-mena mengambil harta orang, memenjarakan orang, kita katakan kepada pemimpin-pemimpin yang boleh. Kita katakan kepada orang-orang yang melakukan keboliman ataupun orang yang punya harta melimpah ruah dan tidak menunaikan zakat. Mampukah kepemimpinan Anda menolak azabkan apa malaikat zabaniyah? Mampukah harta yang kita miliki di dunia ini untuk menolak itu semua? Tidak. Yamalayan la yanfa'u malun wala biqalbin salim. Tidak demikian. Al-malu wal banuna sinatul hayati dunia. wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika thawaban khairun amala. Tidak sempat. Lalu akankah berguna penyes, apa penyesalan di kala itu? Lalu sebagai nasihat terakhir jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia menyesal di alam kubur ataupun di arah setelah kiamat <coughs> ataupun setelah dimasukkan ke neraka di mana mereka mengatakan aku keluarkan ke bumi aku akan mencari dunia lagi tidak ada tetapi apa penyesalan mereka lihat orang-orang yang masuk neraka disebutkan dalam surah Fatir ayat 37 wahum yastarihu nafiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma Man yatadzakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu wa ma dolimina min nasir. Allah berfirman, mereka menjerit berada di neraka seraya mereka berkata, "Ya Rabb kami, keluarkan kami ke bumi." Untuk apa? Apakah mereka mengatakan nanti ke bumi aku akan mencari kekuasaan, mengumpulkan harta, akan ke pasar lagi, akan ke kebun-kebun lagi, akan ke tempat-tempat perusahaan lagi. Mereka tidak mengatakan itu. Apa yang dikatakan oleh mereka? Nakmal solehan. nak nakmal. Kami akan beramal dengan amalan yang dulu tidak pernah aku lakukan. Tapi dijawab. Bukankah kami telah memberikan umur yang cukup dan panjang buat kalian? Maka di ujungnya apa? Rasakanlah adab hari ini dan tidak ada bagi orang-orang yang dolim apa? Pertolongan dari Allah Ta'ala dan keringanan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, <clears throat> maka kata Ibrahim bin Adham, siapa yang bersegera dan mendengar pada nasihat ini, maka dia akan berhenti dari setiap bentuk maksiat dan setiap apa? kedzaliman. Sampai di sini pembahasan kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Ya, insya Allah di sini ada beberapa. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang sudah ngaji tapi malah jadi galak? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya kita memahami bahwa di antara sifat yang sangat mulia bagi seorang mukmin adalah sifatur rahmah, itu sifat lemah lembut. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim ghafurur rahim. Dan ayat warahmati Sabakat ghadabi. Warahmati wasi'at kula Dan ini ada rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bersikap rahmat dan bersikap rahmat kepada seluruh sisi. Ya. Kita lihat di dalam hadis yang tadi, karena Rasulullah SAW ahsanina wa asyaun nas wa ajwalun nas wa qala Abdullah bin Abbas kana Nabi sallam ajwalun nas wa khairu manajiduhu fi Ramadan hina yalqahu Jibril yudarisul quran yu'allimuhu Abdullah bin Abbas mengatakan keadaan Nabi SAW adalah orang yang paling baik di antara manusia yaitu yang paling baik akhlaknya. Dan beliau adalah orang yang paling pemberani dan orang yang paling dermawan. Dalam satu riwayat Abdullah bin Abbas mengatakan keadaan Rasulullah SAW adalah bersikap dermawan dan kedermawanan beliau bertambah ketika datangnya bulan Ramadan ketika malaikat Jibril turun mengajarinya Al-Quran dan mendaras Al-Quran padanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmah bersama orang-orang yang menyelisihi dan rahmah dengan orang-orang jahil itu adalah miftahul khair wa miftahul qalb. Perlu dicatat oleh kita semua, oleh antum bahwa sikap lemah lembut bersama orang yang menentang kita dan sikap lemah lembut dengan orang-orang yang awam adalah sebagai pembuka kebaikan dan sebagai pembuka hati. Tidaklah kita mengetahui bahwa Allah Ta'ala memberitakan kepada Nabi Musa ketika datang kepada Firaun laknatullah yang mengatakan ana rabbul Allah yang dia mengatakan aku adalah Rob alam semesta faqula lahu qawlan lain berkatalah kepadanya dengan lain. Dan Nabi SAW bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang menyakitinya di kala itu. Kita lihat contohnya di sini tiga hadis sebagai pelajaran bagi kita. Itu tentang kisah Ammar ibu Tufail ad-Dausi radhiyallahu taala anhu yang beliau masuk Islam lalu minta izin untuk langsung berdakwah. Mendakwahi Ahlu Daus sebab Ahlu Daus itu dikenal sebagai kobilah yang paling kuat kesyirikannya. Bahkan dijadikan sebagai ciri hari kiamat di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari. La taqum sa'atu hatta tadriba ilyatu nisa'i Bani Daus ala dil khulaisah. Nabi SAW mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sehingga nanti kalian melihat bokong-bokong wanita Bani Daus bertawab di sekitar Dulhulaisah. Dulhulaisah itu adalah dikenal kuburan yang disembah oleh orang-orang Daus. Maka beliau berdakwah setelah mendapatkan izin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beberapa lama tidak ada seorang pun yang masuk Islam dari Bani Daus itu. Maka beliau datang kepada Nabi Wasallam dan minta doa untuk membinasakan Bani Daus. Faqala Nabi sallallahu Allahumma hdi dausan wa'ti ilaihi. Maka Nabi sallallahu tidak memenuhi permintaan Ammar ibn Tufail ad-Dausi, tetapi beliau berkata, "Ya Allah, tunjukkanlah Bani Daus dan datangi lagi mereka ke sana." Maka Ammar ibn Tufail ad-Dausi balik lagi berdakwah dan tidak ada satu rumah pun kecuali masuk Islam. Ada ini, Semua Ketika beliau ke Taif, dan dilempari maka malaikat Jibril menawari untuk menimpakan gunung membinasakan mereka tetapi apa doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah semoga engkau mengeluarkan keturunan jadi tidak dibinasakan mengeluarkan keturunan sulbi dari orang-orang ini yang beriman kepada Allah dan menjadi pembela Islam Allah mengijabahnya dan salah satu sebab Nabi Salam bisa ke Madinah lewat mereka. Berhijrah. Dan lihatlah Nabi Salam Jadi kalau rahmat itu beda dengan orang keras. Ketika Nabi Salam berada di masjid dengan para sahabat, Ja'a Arabi fabala fi ta'ifatil masjidi fazajarahun nas. Faqala Nabi SAW da'hu hatta yakdi baulahu. Faqala Nabi Sallam di sahabat Innama bu'istu muyassirina lam asri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul yaqula inna hadal masjid la taslu fihi qadaratun wala najasat wa inna fihi dzikrullah wa salat wa tahmid. Faqala hadha rajul Allahumma arhamni warham Muhammadan wala la tarham ma'ana ahada. Ada Arab Baduy datang kencing di masjid. Maka para sahabat memburunya hampir seolah-olah akan membunuhnya. Maka Nabi SAW mengatakan, Wahai para sahabatku, biarkan dia sampai selesai kencingnya. Dan jika selesai kencingnya, maka tuangkanlah satu ember air ke tempat kencingnya. Lalu Nabi Salam memanggil orang itu dan berkata kepada para sahabat, memberikan dua nasihat. Wahai para sahabatku, <clears throat> kalian diutus dengan membawa kemudahan, tidak membawa kesulitan. Kalian adalah membuat orang masuk dan jangan bikin orang lari. Lalu orang yang <coughs> kencing tidak dikatakan dasar kamu orang tolol tidak tahu masjid. Enggak, kata-katanya apa? Wahai bulan, ini masjid tidak layak untuk kotoran dan najis. Masjid ini untuk taklim, untuk sholat, untuk pikir. Lalu orang itu berkata, apa ujungnya? Ya Allah, rahmati aku dengan Muhammad yang lembut ini. Yang galak-galak tadi jangan. <laughs> Jadi yang keras-keras Lalu para ulama memberikan satu itibar yang berharga antara sikap Nabi salam ujungnya berbeda dengan tadi sikap para sahabatnya. Artinya dalam kasus ini orang kencing dikagetin, madaratnya banyak. Mungkin kencingnya tertahan, kencingnya kemana-mana, ya, kainnya kena, dan tempat yang harus dibersihkan juga banyak sehingga membutuhkan air banyak. Ini maborok ketika orang mengingkari tidak tepat. Tapi ketika orang itu melakukan maksiat dan tepat mengingkarinya, pertama dia selesai dulu kencingnya sehat. Kencingnya tidak kemana-mana, hanya satu tempat, butuh airnya pun sedikit. Dan ini hikmah ketika orang urif walin mengingkari kemungkaran. Beda dengan orang yang pertimbangannya sedikit. Dengan emosinya, dengan semangatnya tadi, tanpa basiroh, lain. Pakaiannya kena kencing, dia juga sakit, mungkin dia minta ke dokter nanti. Kemudian apa? Tempat kencingnya banyak, membutuhkan air banyak. Lebih dari satu ember air. Kenapa? Karena pengingkarannya kurang tepat. Demikian juga ketika kita mendakwahkan sunnah. Ya, termasuk saya ingin menyampaikan kepada antum. Antum, bahasa itu ada tingkatan. Kalau antum berteman dengan sesama antum sunnah mungkin bahasanya lain. Tapi ketika antum berbahasa dengan orang lain, ada bahasa yang dinamakan bahasa publik, bahasa masyarakat, maka orang harus bisa. Jangan satu tingkat. Bukan kita akan mengkelabui kebenaran, tetapi kebenaran itu dikemas, menyampaikannya sehingga menjadi indah didengarkan oleh orang lain. Bagaimana seorang muslim yang diketahui kedoliman bagi seseorang apakah gugur amalan yang pernah dilakukan? Ya. Tergantung ya kalau berkaitan dengan kedoliman. Yang jelas kedoliman itu adalah membahayakan dan mencacati amal. Bahkan tentunya akan menyebabkan pahitnya orang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, artinya barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dolim pada orang. Nabi SAW bertanya, Atadruna manil muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut nanti yaumal kiamat? Maka para sahabat mengatakan, ya, waktu itu tidak ada kata-kata kiamat. Atadruna manil muflis, tahukah kamu orang yang bangkrut? Maka para sahabat menganggapnya dunia malam dinar rahu wala dirhamah. siapa orang yang tidak punya uang perak tidak punya uang emas atau orang yang bangkrut ya. Maka Nabi SAW mengatakan tidak demikian. Tapi barang siapa yang datang nanti yaumul qiyamah dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan sedekahnya, dengan amal kebaikan Walakin qad syatama hada wa daraba hada wa qatala hada wa akhadha hada. Tetapi orang yang datang dengan ibadah, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikannya. Tetapi dia telah mencaci si fulan, telah menggibah si fulan, memukul si fulan, atau membunuh si fulan, atau mengambil harta si fulan, maka kebaikan-kebaikan dia dilempar, diambil oleh orang-orang yang didoliminya. Ketika kebaikan dia tidak mencukupi atas kedolimannya, maka akan dibalikan atau dilemparkan kejelekan dari orang yang dolimin kepada dia. Faturiha ilanar, lalu orang itu dimasukkan apa? Ke Dan perlu diketahui, dolim sebagaimana dikatakan oleh para ulama adalah ada zalim yang tidak diampuni yaitu syirik al zalim yang diampuni dan ini tentunya ada dua sisi ada zalim berkaitan dengan pribadi ada zalim berkaitan dengan hak manusia yang lainnya maka ingat bahwa zalim yang berkaitan dengan hak manusia apabila orang itu tidak meminta maaf <coughs> dan mendapatkan maaf dari yang dibaliminya maka itu tetap akan ditegakkan hukumannya. Sampai disebutkan di dalam hadis ya, dan ini disebutkan hadis tentang kontorok ya. Ketika manusia orang-orang mukmin telah berjalan melewati sirat, jadi melewati jembatan yang berada di atas neraka, maka nanti ada yang dinamakan kisos, yaitu untuk memurnikan sebab orang yang masuk ke surga itu harus harus putih bersih. Maka setiap orang yang melakukan punya kedoliman maka akan ada kisah di sana. Sampai disebutkan ketika orang itu memukul kerbaunya, memukul sapinya, memukul kudanya, memukul untanya, ya, atau dia memukul budaknya, maka nanti akan dipukul di sana. Sehingga orang yang masuk ke surga itu bersih. Jadi kalau dolim kepada manusia, maka itu akan ditegakkan hukuman. Jadi Allah tidak memaafkan sehingga orang yang mendoliminya yang didoliminya mau. Apakah hadis tentang setiap nabi wafat dan dikubur di tempat mereka wafat adalah baik? Allah Ta'ala adalah sahih Dan disitulah Apa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala mengamalkan tentang penguburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat berbeda pendapat tentang di mana Rasulullah SAW itu dikuburkan. Mohon penasehatnya kepada pengguna WA dari kalangan Islam Salafiyin Ustadz jika bergurau di WA terlalu berlebihan. Misal menjadi foto teman sendiri sampai menjadi foto lucu. Apakah ini termasuk merubah ciptaan Allah? Ya, ya pada umumnya memang para ulama ya eh, telah membahas fikih menggunakan eh, apa media. Hanya saja kalimat yang sederhana ya dikatakan oleh para ulama media ini silah mudah budaya jadi silah untuk hadai. Jadi media ini ataupun elektronik dan sebagainya adalah sesuatu ataupun pedang yang memiliki dua ketajaman. Ya, maka orang itu fikih harus rapi menggunakan ya tentang rambu-rambu yang diperintahkan Allah dan Rasulnya ataupun yang disebutkan oleh Allah Taala dan Rasul. Ya. Kita berikan contoh umpamanya yang sederhana mungkin di rumah bahwa pengguna WA mungkin telunjuk kita ini bisa ke surga bisa apa ke neraka kalau kita membuka masyayikh ataupun ya ceramah-ceramahnya asal tidak mungkin <coughs> jalan ke surga tapi kalau yang dibuka adalah yang lainnya maka itu adalah jalan ke neraka. Ada istilah katanya yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh dengan WA. Suami istri WA-an padahal di rumah berdua. Bapak dengan anaknya juga nggak pernah duduk sekarang itu. Beda kamar anaknya WA ke bapaknya, bapaknya juga jawab. Nggak pernah duduk. Maka ini yang dekat menjadi jauh. Tapi memang benar yang jauh jadi apa? Jadi dekat itu manfaat dari situ satu apa? Satu sisi. Bagaimana caranya? Ya kita pahami hadis min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Jadi gunakan HP ini pendukung untuk kebaikan saja. Dan tinggalkan perkara-perkara yang tidak apa? berguna. Jadi yang tidak berguna yang terakhir bagaimana menasihati pelaku maksiat apabila dia apabila dia menerima ataupun membantahnya dan Adakah kewajiban bagi kita menasihati setiap orang yang melakukan maksiat di sekitar kita? Ya. Wajib atas setiap muslim ketika dia melihat maksiat untuk mengingkarinya. Nah, ini sebagai penasihat terakhir, kita lihat kepada dua dalil tentang maksiat itu. Allah berfirman, wattaqu fitnatal la tusibana alladziina dzalamu minkum khasa. Allah berfirman bertakwalah kamu kepada fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang dolim secara khusus. Makna ayat ini diantara sekian makna menunjukkan takutlah kamu kepada azab Allah. Yang azab Allah itu tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang dolim saja. Maksudnya apa? Kalian jangan berdiam diri ketika ada keboliman. Anda jangan berdiam diri ketika ada kemaksiatan. Kenapa? Sebab Allah akan menghukum pelaku maksiat. Dan jika Anda berdiam diri, maka Anda akan mendapatkan ukubah itu sebagaimana pelaku maksiat mendapatkan ukubah. Oleh sebab itu Aisyah radhiyallahu taala berkata, "Apakah kami dibinasakan Sedangkan kami orang-orang soleh Maka Nabi SAW mengatakan Iya apabila yang maksiatnya lebih banyak daripada kalian Jadi orang-orang soleh akan merasakan Nah, sedangkan yang kedua hadis yang populer di mana Nabi SAW bersabda, "Man ro'am min kumun falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati fa'bilisan dipadarkan yastati bifadarika jadi kalau masalah mengingkari wajib atas kita untuk mengingkari. Yang paling lemahnya adalah mengingkari dengan dengan hati. Hanya mengingkari dengan tangan, kata Imam Ibnu Qayyim ada empat tingkatan. Ketika ada kemaksiatan, wajiblah kita mengingkari dengan kekuasaan kita dengan tangan kita? Maka para ulama mengatakan ada empat kondisi. Kondisi yang pertama apabila kita melihat kemungkaran, dan kita bisa menghilangkan kemungkaran itu tanpa datangnya kerusakan, maka wajib atas kita untuk mengingkari kemungkaran itu. Contoh, istri kita bawa di porno. Kita ambil dan kita pecahkan. Boleh. Karena istri kita dalam kekuasaan kita ya, tidak masalah. Yang kedua, apabila kita melihat kemaksiatan dan jika kita ingkari akan berkurang kemaksiatan itu maka wajib atas kita untuk mengingkarinya saat itu. Yang ketiga, apabila ada kemaksiatan dan kita ingkari datang kemaksiatan yang setimpal. Maka kata para ulama, makom ijtihad. Dan dia melihat pengaruh mana yang lebih kuat. Bisa diam, bisa melakukan. Tapi dalam derajat yang keempat kata Imam Ibnu Qayyim dan para ulama, jika ada kemaksiatan, lalu kita ingkari datang kemaksiatan yang lebih dahsyat. Dari kemaksiatan pertama ini, maka dikala itu haram bagi orang mengingkari kemaksiatan. Karena tujuan dari pengingkaran kemaksiatan adalah berhentinya kemaksiatan. Demikian juga masalah tahdir baik ustaz atau ulama alim atau kita atau orang semua orang ditahdir ya tidak semua kalau orang itu ditahdir sunnah akan semakin mati maka bersabar lebih baik di dikala itu dan tidak melakukan karena tentunya din ini dibangun di atas kaidah-kaidah yang intinya menciptakan masalah menolak apa? menolak dan ini yang dinamakan basirah, ya ilmu dalam berdakwah tidak hanya apa tadi motivasi semangat saja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sampai di sini kajian di pagi yang berbahagia ini Insya Allah kita akan lanjutkan nanti ya jadwal pukul 8 nanti Insya Allah mungkin kita bisa sampai di sini kajian kita di pagi yang berbahagia ini Subhanahu wa taala asyhadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. うん。うん。